Sekarang kita akan belajar dan mengenal tentang fa'il-fa'il pada fi'il amr. Saya fi'il amr pun antum semuanya tentunya sudah lancar pula di dalam mentasik. Mungkin saya akan ulang sekali lagi supaya antum bisa paham dan lebih dapat berlatih. Untuk uktub artinya tulislah ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Kita perhatikan di sini untuk yang pertama uktub. Ini failnya adalah domir mustatir yang takdirnya anta. Anta ya, ini untuk mukhatab. Uktub, ini failnya adalah domir mustatir yang takdirnya anta. Kemudian uktuba, ini failnya adalah alif. Kita perhatikan, kita akan melihat adanya alif di sini ya. Failnya adalah alif. Kemudian uktubu, ini failnya adalah wawu. Failnya wawu ini untuk bentuk jamak. Kemudian uktubi fa'ilnya adalah ya. Dan untuk uktuba ini fa'ilnya alif. Kemudian uktubna ini fa'ilnya adalah nun. Baik, contohnya misalnya uktub ad-darsa. Ya, catatlah atau tulislah pelajaran itu. Nah, fa'il dari kalimat ini adalah domir mustatir yang takdirnya anta. Kemudian, contoh yang lain misalnya. Ihfadu al-Qur'ana. Nah, fa'il dari kalimat ini adalah wawu. Ya, yang terdapat pada fi'il ihfadu. Hafalah al-Qur'an. Kemudian, contoh yang ketiga. Irji'na ila buyutikunna. Kembalilah kamu wahai para wanita ke rumah-rumah kalian. Nah, perhatikan di sini failnya adalah nun. Failnya adalah nun. Ini untuk fiil-fiil amr beserta failnya.